Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ada yang dia asar dulu baru duhur. Ini keliru. Ya. Karena yang mestinya dalam solat itu ya dia mengkobok solatnya dengan tertib. Ya dalilnya mana? Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, apa terhalang dari mengerjakan salat asar dikarenakan kesibukan beliau ya, e, ketika perang waktu itu, ketika perang, akhirnya kaum musyrikin menyibukkan Nabi dan para sahabat dari mengerjakan salat asar. Sampai masuk waktu maghrib, Nabi belum salat asar dan sahabat juga belum salat belum salat asar. Padahal sudah masuk waktu apa? Waktu maghrib. Nah, ketika Nabi SAW ingin mengkodok salatnya, padahal sudah masuk waktu maghrib, ya kan? Sudah masuk waktu maghrib ketika Nabi ingin mengkodok sholatnya, beliau tidak sholat maghrib dulu. Tapi beliau sholat asar dulu, baru sholat mag, baru salat maghrib. Nah, ini dalilnya menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin mengkodok sholatnya, dia kodok dengan cara tertib. Ketika dia ingin mengganti sholatnya, ya mungkin mungkin dia luput dari beberapa sholat, banyak sholatnya mungkin ya, mungkin dia pernah pingsan, ya, ya, atau dia tertidur, ya, sehingga beberapa sholat dia tinggalkan. Cara mengkoboknya, dia caranya dengan tertib. Kalau dari subuh misalnya dia apa ketiduran sampai maghrib, ya. keterlaluan juga ini. Kalau dia seperti itu anggaplah seperti itu ada misalnya, ya. Jadi dia pokoknya sholat subuh dulu, walaupun sudah waktu malam ini. Sholat subuh dulu, baru sholat duhur, baru asar, baru maghrib, baru isya. Jelas ya? Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lamu bissawab.